Sampai kita tidak memiliki kemampuan untuk membilang dan menghitung nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Jalla Jalaluhu tidak menuntut dari masing-masing kita yang telah mendapatkan nikmat yang sangat banyak ini untuk membalas Rabbuna Jalla Subhanah dengan nikmat yang setimpal. Kalau itu yang diminta dari Allah oleh Allah Jalla Subhanah. Tiadalah kita ini memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk membalas Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala. tapi yang diminta adalah sesuatu yang amat amat ringan di dalam hidup ini. Sesuatu yang amat amat gampang dan mudah. Yang tidak sebanding dengan apa yang dicurahkan oleh Allah Jalla Subhanahu. Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di saat kita ini mencoba Muslim, Muslimah, Mukmin dan mu'minah ingin melaksanakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat ini. Kita menemukan yang ringan ini seolah-olah menjadi sesuatu yang berat yang gampang dan mudah ini menjadi sesuatu yang sulit. Artinya kita harus bertarung. Kita harus berjuang. Kita harus berkorban. Untuk bisa mewujudkan apa yang diminta oleh Allah Jalla wa'ala. Atas curahan nikmat yang tidak terbilang tersebut. Kenapa menjadi sesuatu yang berat? Kenapa menjadi sesuatu yang sulit? Karena Allah Jalla wa'ala telah memberitahukan jika ada pihak-pihak yang tidak menerima yang tidak riba dan tidak cuti untuk kemudian seorang hamba itu dekat dengan pemiliknya yaitu Allah Jalla Subhanahu dan ada pihak yang tidak mau menerima seorang hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pihak yang tidak riba dan menerima inilah yang kemudian menyebabkan yang mudah itu menjadi sulit dan yang ringan itu menjadi berat. dua pihak yang kita maksudkan. Apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran. Pihak pertama ada pada diri kita sendiri. Yaitu hawa nafsu rahimani wa rahimakumullah. Maka keringnya hawa nafsu ini menggagalkan kita dan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Betapa seringnya hawa nafsu kita ini menumbangkan dari wujud keimanan kepada Allah Jalla Tuhan. Dan kita jujur. Betapa seringnya kita kalah dan kalah kita kalah. Kita sanggup bertarung untuk menghadapi nafsu itu sendiri. bisa membisikkan yang jahat dan jelek rahimani wa rahimakumullah. Boleh karena itu barakallah itu. Jika kita ini mencoba untuk membuka satu pintu ketaatan ia akan mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Coba dalami dan kaji. Ternyata dalam diri kita sendiri ada kondisi dan bisikan yang tidak menginginkan kita untuk dengan Allah Jalla Jalaluh. Innan nafsal ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu sendiri. Seringkali dan banyak kali. Memerintahkan dan mengajak untuk berbuat jelek dan jahat. Berarti kita harus bertarung. Kita harus menang. Kita sanggup mendudukkan dan menumbangkan hawa nafsu kita yang sering kali mengajak kita untuk berakhir kepada Allah Jalla Sifat. dan kita yang mengaku kali kita salah rahimani wa rahimakumullah terlebih di saat iman ini turun dan kita tahu bahwa turunnya iman itu amat berarti, gampang dan mudah dibanding dengan menaikkan dan mendongkraknya subhanallah maka di saat lemah iman yang kita miliki, itu akan berbuntut kepada ibadah yang lemah. Dan semakin memiliki jarak yang jauh dari Allah Jalla Subhana. Di sana kita menemukan diri kita ini sering kalah dan tumbang rahimani wa rahimakumullah. Untuk menghadapi lawan dan pihak yang tidak menerima, yang tidak suka, yang tidak suka, untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Jalla Subhanahu wa taala. Namun kita minta kepada Allah Jalla Subhanahu. Kalahnya kita dalam dan tumbangnya kita dalam satu perkara. Kita berharap kepada Allah Jalla wa untuk segera memanggil kita membuka pintu yang disebut dengan pintu taubat rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetuknya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap dan berharap kesalahan, kegagalan dan juga jatuhnya kita di dalam perbuatan yang memiliki keinginan yang memiliki kita yaitu Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla Subhanahu wa taala membukakannya, mengampuninya, dan menutup dosa-dosa yang kita lakukan berimani. rahimakumullah jami'an. Ini pihak yang pertama. Berarti ada kekuatan jahat yang akan muncul di dalam diri kita sendiri. Kemudian kita obrak abrik keyakinan kita yang lurus, niat kita yang ikhlas, keinginan untuk berbakti dan berbuat baik dan taat kepada Allah Subhanahu Ternyata di dalam diri kita sendiri ini ada keinginan jahat untuk kemudian merusak semuanya itu. Yang kedua, tidak yang kita menerima dan tidak suka dan tidak ridha seseorang itu dikatakan Allah Jalla berada di atas jalan yang lurus berada di atas manhaj nubuwah yaitu makhluk yang telah diusir dari Allah Jalla Subhanah dari dalam surga menjadi makhluk yang dilaknat dan terkutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah iblis laknatullah alaihi. Hafizani wa Allahu jami'an. Kalau kita mendengarkan iblis di hadapan Allah Jalla Subhanahu. Dia akan sadar bahwa dia adalah musuh yang paling besar di dalam hidup. Yang harus kita tumbuhkan, yang harus kita kalahkan, yang harus kita usir. Jangan sekali-kali dia mendekat lalu menjadi teman sejawat. Jangan sekali-kali dia kemudian memiliki iming-iming lalu menyebabkan kita bersama dia di dalam kutukan dan laknat Allah Jalla Subhanahu wa taala. Jika kita bayangkan jika dua kekuatan jahat ini bertemu lalu kemudian datang dan menghampiri diri kita ini dalam kondisi iman kita lemah dan goyah dengan mudah dan gampang untuk kita kemudian digeret kepada apa yang dia maukan. Dua kekuatan jahat ini bertemu. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kekuatan jahat dari diri kita sendiri. Kemudian kekuatan jahat dari luar ini. dia bersatu akan menjadi kekuatan yang untuk ditumbangkan dan ditundukkan. Rahiman rahimahkumullah melihat Abu itu dan betapa besarnya jihad pengorbanan yang dikisah. Kita tidak memiliki tempat mengembalikan hidup kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bukan karena pertolongan Allah, dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang akan sanggup untuk menjalankan roda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barakallahu Berarti bantuan dari Allah Jalla Subhanahu ini harus dicari dan bisa kita mendapatkan dan temukan harus dijaga, dilindungi, dipelihara, dibentengi dan dibenahi. Jangan sampai bantuan itu dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafizani wa Allah jami'an. Sekali lagi barakallahu fikum. Jika kita mungkin akan bisa menumbangkan mengalahkan dua kekuatan jahat dalam jalan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala ini. Dua kekuatan jahat bisa kita kaki jalan Allah Jalla Subhanahu. Tidak akan ada kemampuan kalau tidak bisa disusul oleh bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti barakallahu fikum. Kita harus mengejar yang satu ini agar kita mendapatkan bantuan pertolongan dari Allah Jalla taala untuk kemudian bisa menumbangkan dua lawan ini dan berada dalam rel ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kalau sekiranya kita telah mendapatkan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita dituntut untuk menjaga bantuan ini. Karena ini merupakan nikmat yang besar. Nikmat yang aku Harus kita jaga. Harus kita pelihara. Harus kita lindungi. Jangan sampai pertolongan ini dicabut kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu rahimani wa rahimakumullah bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala itu merupakan natijah merupakan samrah natijah artinya merupakan sebuah nilai yang Allah berikan kepada seorang hamba yang dipetik oleh seorang hamba dari Rabbuna Jalla subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian barakallahu fikum. Dengan bantuan dan pertolongan ini datang. Tentu kita berusaha yang maksimal untuk menjadi taat kepada Allah. Kita berusaha menjauhi larangan-larangannya. Kita berusaha melaksanakan semua yang diperintahkan bikul istitai kecuali dengan kemampuan dan kesanggupan dan jangan sekali-kali ada bibit dalam diri kita ini pengentengan dan peremehan terhadap penyelidikan syariat apapun itu yang akhirnya nanti akan menyebabkan tercabutnya dan terangkatnya terambilnya kembali bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki kemampuan lagi untuk bertarung bila bantuan itu dicabut. Kita tidak memiliki martabat lagi di hadapan ahlul syirik dan ahwa'i. Di hadapan ahlul syirik di saat barakallahu fikum bantuan dan pertolongan Allah itu dicabut. Sekali lagi, maka kita dengan pertolongan dari Allah dalam menjalankan satu roda akan merupakan itu merupakan akibat karena kita yang melaksanakannya rahimani rahimakumullah jami'an karena kita yang melakukannya kita merasakan suatu ketika ketaatan itu kok ringan gampang mudah dalam kondisi yang lain. Ketaatan yang sama menjadi sesuatu yang berat. Barakallahu fikum. Di mana letak perbedaannya? Kalau kita mau jujur, ternyata perbedaan dua kondisi itu muncul dari diri kita sendiri rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu barakallahu fikum. Jangan sekali-kali ada di dalam diri kita ini sikap mengentengkan dan meremehkan kesalahan kecil atau besar. Karena bagaimanapun kesalahan yang kita lakukan kecil atau besar, yang kita berbuat keliru dan salah adalah di hadapan Allah Jalla Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita meminta bantuan dan pertolongan. Jika kita melakukan kekeliruan dan kesalahan, dibantu oleh Allah Jalla Subhanahu untuk segera membuka pintu-pintu taubat hafidhani wa hafidakum Allah jami'an. Terlebih barakallahu fikum. Apa yang kita rasakan sekarang ini di saat Allah Jalla wa Ala memberikan barakallahu fikum hidayah dan taufiknya kepada para sahabat Nabi untuk menemani Nabi alaihi salatu wassalam dalam kurun yang amat sangat jauh dari mereka kita hidup di masa sekarang ini Allah Jalla wa'ala menganugerahkan yang sama dan serupa terhadap apa yang diberikan kepada para sahabat Nabi Ridwanu alim ajma'in untuk kita menapaki meniru dan mencontohi dalam pengabdian itu tidak keluar dari bimbingan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bantuan dari Allah yang patut kita selalu untuk mensyukurinya. Hafidhani wa hafizakumullah jami'an. Bersamaan ini semuanya barakallahu fikum. Mukmin, mukminah. Muslim dan muslimah dia selalu harus mewanti-wanti perkara-perkara yang akan membatalkan nilai perjuangannya yang besar ini. Dia sudah dibantu Allah Jalla untuk membuka pintu-pintu kesalahan yang Allah menutupnya dari yang lain. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala membantu dia untuk meluruskan pengabdiannya peribadatan yang dia kerjakan dia atas tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam di sana ada nuktatun muhimmah sesuatu titik yang amat penting yang diingatkan kita oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah yang di atasnya lah para pendahulu kita yang soleh berjalan barakallahu fikum yaitu kekhawatiran kalau amal besarnya di atas jalan yang lurus ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia tidak merasa kalau perbuatan-perbuatan ini mengikis ketaatan dia di hadapan Allah Jalla Subhanahu. Saya ingatkan kembali bahwa kita telah mendapatkan bantuan dari Allah untuk membuka ketaatan dan ditolong dan dibantu oleh Allah melalui taufik dan hidayahnya untuk berjalan di atas jalan membangun ketaatan ini di atas jalan Nabi juga sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sekarang satu hal yang penting yang harus kita tanamkan yaitu takut kalau atas yang kita dibantu oleh Allah padanya dan kita berjalan di atas tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam dihapuskan dalam kondisi kita tidak merasa dan menduga. Jawab imam al-Bukhari rahimahullah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meletakkan bab di dalam kitab Ihya. Bab khauful mu'min ayyadhub amal wa huwa la yash'ur. Ketakutan seorang mukmin untuk terhapuskan amal-amal yang dan dia tidak merasa dan menyangka. Lalu beliau membawa yang dikatakan oleh Imam Ibrahim Ini taimi Allah, Ma aradtu qawli amali. Tidaklah saya melakukan pengertian dengan amalku. Melainkan kekhawatiran dan ketakutan pada kemunafikan padanya. Allahu Akbar. Haulai salafun salih. Ridwanullah alaihim mengkhawatirkan jikalau ada dirinya itu barakallahu fikum sikap an-nifaq kemunafikan rahimani wa rahimakumullah maknanya ucapannya itu tidak sesuai dengan amalnya amalnya tidak sesuai dengan ucapan itu yang dikhawatirkan oleh salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in فقال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شيء أدركت من أنتم قدي تيجا بولو صحابة النبي رضوان الله عليهم أجمعين سوى لهم رسالة من خواتير قدر akan sifat kemunafikan pada dirinya. Di mana kita ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah min ulaika sahabat dari para sahabat Ridwanul Alim ajma'in yang Allah telah menurunkan melalui wahyunya pujian dan sanjungan lahiriah ini mereka namun coba apa yang mereka pasang di dalam hidupnya. Kekhawatiran yang dilakukan. Jikalau amal yang telah dilakukan dan diperbuat. Dihapuskan nilainya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakum Allah jami'an. Dan kemudian saya bawakan ucapan. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimani wa rahimakumullah tiadalah yang takut dari sifat kemunafikan melainkan mukmin dan tidak pula yang merasa aman dari sifat kemunafikan kecuali orang munafik kata beliau rahimani wa rahimakumullah jami'an Anduru barakallahu fikum Ketika yang amat sangat penting Jangan sampai kita meremehkan kekeliruan dan kesalahan. Ucapan memiliki dengan perbuatan. Perbuatan memiliki ucapan. Atau kita menyelisihi ketentuan-ketentuan agama. Lalu kita membuka pintu harapan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Allah yang akan menerima taubat kebaikan ini akan dihapuskan dengan kebaikan akan terhapuskan dengan kebaikan. Rahimani rahimakumul aku yang penting akibahnya lurus. Lalu kita mengentengkan dan meremehkan kekeliruan dan kesalahan. Hafizani wa Allah Dengarkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر وكنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات كتب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه Sesungguhnya kalian melakukan amalan-amalan kekeliruan dan kesalahan dan menurut kalian timbangan kalian lebih kecil kesalahan itu dari ramah tapi kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kami menganggapnya di masa Nabi Yuna alaihi salatu wassalam minal mubiqat bil muhlikat termasuk dari perkara yang membinasakan dan menghancurkan. Anas bin Malik radhiyallahu taala an khadim Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang bagaimana kekhawatiran dan ketakutan mereka terhadap keliru dan kesalahan. Hafidhani wa hafizakumullahu jannah. Kalau saja dalam persoalan keliruan dan kesalahan yang kecil demikian kecilnya salafus soleh ridwanul alim ajma'in untuk hubungan dia dengan Allah Jalla Subhanahu hubungan dia dengan tuntunan dan syariat Allah Jalla Subhanahu bagaimana lagi jika ada orang mukmin dan mukminah muslim dan muslimah sunni sunniyah bisa salafiyah menyentuhkan dan meremehkan bukan berbahasa basi terhadap kesalahan dan kekeliruan yang besar hafizani wa hafizakumullah jami'an dia menganggap keberuntungan keberhasilan jika dia berhasil menjadi seseorang tapi bisa doktor mungkin atau gelar apa saja atau mungkin barakallahu fikum bisa keluar untuk menjadi orang yang bisa hidup, bisa bekerja, bisa meluluskan atau menyambung pelajarannya ke tempat yang paling tinggi. Sementara di dalam yang dia lakukan, dari kemimpinan dan manhaj Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Apa yang engkau harapkan? Ayuhas sunni. وأيها salafi dari cara memiliki tuntunan dan manhaj Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hafizani wa hafizakumullah. Dengarkan bagaimana kekhawatiran yang diterapkan ha'ulai هؤلاء أولئك as-salih terhadap kekeliruan yang kecil rahimani wa rahimakumullah. Sama balukum. Bagaimana lagi kalau kesalahan itu besar? Di sini maksudnya Untuk kita memiliki sifat kejujuran. Kita mengatakan kalau sunni, alat salafi. Berarti kita menggabungkan diri kita ini bersama kaum yang telah mendahului kita. Yang soleh, yang jujur, yang terpelihara dari kita kita kebatikan. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Karena itulah kita pernah mendengar alasan keremehan dan penyengkelan terhadap kesalahan Jadi kalau pula soleh karena yang penting akibatnya benar bisa menjadikan orang itu lagi memusuhi dakwah ini mereka kuat bisa demikian rahimani wa rahimakumullah yang ada dalam perjalanan salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in mengejar cinta dan kasih sayang Allah Jalla Subhanahu yang ada di dalam hidup mereka adalah dituangkan dan dikaburkannya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ada dalam perjuangan salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in hafizani wa hafizakumullah. Kita bisa melihat betapa ikhlasnya mereka dalam memperjuangkan agama Allah Jalla wa ala. Barakallahu fikum murni di langkah mereka di dalam memperjuangkan agama Allah Jalla Subhanahu. Karena tiadalah dosa apapun mengundang cintanya Allah. Sama sekali tidak. Dosa sekecil apapun akan menyebabkan Allah itu marah terhadap diri kita sendiri. Lalu apa kemudian kita beralasan lalu membuat dan mengeluarkan ide-ide di dalam pendidikan, di dalam banyak hal, banyak penelitian agama saja untuk membela agama Allah yang suci ini barakatuh. Lalu kita berbangga lalu kita telah berhasil ini, berhasil itu. Itu Salafnya salih Ridwanullah alaihi wa berbuat di atas agama Allah berjuang. Tidak ada yang diinginkan dan diharapkan darinya. Kecuali cintanya Allah Jalla Subhanah. Kecuali ridhanya Allah Jalla Subhanah. Kecuali rahmat Allah Jalla Jalla. Dan dituangkannya barokah. Barokah dari Allah di dalam hidupnya di dalam hidup istrinya, dalam hidup anaknya dalam hidup kaum muslimin. Itulah yang diharapkan rahimani wa rahimakumullah. Mungkinkah sebuah barokah itu akan turun dengan kita menyelidiki tuntunan Allah Jalla Subhanahu? Jawabannya tidak rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya disinilah saya mengajak diri kita sendiri dan segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat untuk merasa kuat di saat kita dibimbing dan diselamatkan oleh Allah di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendidik diri kita di atas tuntunan itu. Mendidik istri dan anak kita di atas tuntunan dan suci tersebut. Jangan sekali-kali mencampur adukan yang suci itu dengan sebuah kebatilan dan kegelapan. Lalu kemudian kita berhenti untuk kemudian bisa menyelesaikan problematika umat Jangan termimpi para fikum. Dengan cara demikian, kalau kita berniat memperkenalkan dakwah ini kepada umat, tetapi dengan melakukan pencampur adukan, sekali-kali itu jalan yang salah dan keliru. kita harus kembali lagi, mengkaji dan mendalami pertama haji lagi. Barokah, barokah, barokah, barokah. Yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dalam perjalanan tahun salih. Ridwan Allah alaihim ajma'in. Hafizani wa hafizakum Allah. Subhanallah. Subhanallah. Ketika kita menyebutkan lawan besar ini, kalau kita hadapkan langkah kita, oh dia akan bertepuk tangan. Dia akan senang. Dia akan gembira. Kalau sampai kita mencampur adukan langkah dan jalan kita ini. Hak dengan batil. Yang senang tadi pihak yang tidak menerima. Yang tidak suka dan tidak riba untuk kita berjalan di atas jalan yang lurus rahimani rahimakumullah jami'an semestinya seorang mukmin dan mukminah berbangga berbangga besar jiwa dan hati jika Allah Jalla wa'ala mengesihkan lahiriah dan batiniahnya dia Nabi Nabiun alaihi salatu wassalam jangan sekali-kali merasa bangga dengan langkah yang ada padanya kesalahan dan kekeliruan. Kita bungkus dan sembunyikan. Ingat, itu adalah sifat kemunafikan yang tidak akan membantu diri anda. Allah Jalla Subhanah. Tidak akan membantu diri anda untuk datangnya pertolongan Allah Jalla Subhanah. Yang tidak akan membantu diri anda untuk bisa menang dari lawan yang besar tadi. Dari diri kita sendiri dan juga dari iblis dan malak antaranya hafizani wa hafizakumullah ya abdallah kalau engkau benar-benar telah berjalan dalam bantuan dan pertolongan Allah engkau telah berusaha dengan semaksimal mungkin bantuan dan pertolongan Allah dalam menghadapi keadaan ini kita pelihara jaga Setinggi apapun ketaatan dan ibadah kepada Allah diri anda ini. Jangan menyangka jangan menduga. Tidak akan datang ujian yang turun menghampiri diri engkau. Tidak barakallah Bagaimanapun lurusnya dan saatnya engkau kepada Allah Jalla Subhanahu. Jangan menyangka, jangan menduga kalau diri engkau ini akan kemudian lepas dari bebas peraih dan dari ujian demi ujian yang akan turun menghampiri engkau. Padahal kecintaan Allah terhadap seorang hamba dan keinginan Allah terhadap seorang hamba ternyata semuanya itu digandengkan oleh Allah dengan ujian dan cobaan. إذا أحب الله القوم ابتلاهم فالرمي يتمرض ومتخذ له سبب لأن الله جل وعلا Mungkin krisis القوم maka Allah akan memberikan ujian dan cobaan padanya. Sekali lagi, kalau kita sudah lurus dalam beribadah kepada Allah, dan menemukan bantuan dan pertolongan dari Allah dalam akan tersebut dan kita telah mengenteni dan menjaganya bantuan itu sangat penting diangkat oleh Allah Jalla wa'ala sehingga engkau tampil menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah Jalla subhanahu engkau tampil menjadi orang yang gampang dan mudah untuk membuka pintu-pintu al khairah pintu-pintu kebaikan Hafizani wa hafizahullah jami'an. Jangan menyangka dan juga lalu kemudian engkau akan lepas dari ujian dan cobaan dari Allah Jalla Subhanahu. Jawabannya tidak. Bahkan beriringan bertambah cinta engkau dan cinta Allah atas diri engkau. Bertambah pula ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Jalla Subhanahu. Jika Allah mencintai satu kaum, Allah Jalla wa'ala menguji mereka. Yang riba akan mendapatkan sambutan ridhonya Allah Jalla subhanahu. Yang riba berarti ini gagal untuk menghadapi ujian cobaan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Wal Imam Bukhari fi sahihi من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من يرد الله به خيرا يصب منه Barang siapa yang Allah Jalla wa'ala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah Jalla wa'ala akan menurunkan musibah padanya. Am hasibtum. Tadkhulul jannah ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثلهم البأساء والضراء وزلزلوا سيقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Apa kalian menyangka kata Allah akan masuk ke dalam surga? Sementara belum diuji dan dicobakan. atas pilihan dan ujian-ujian yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Diuji dengan barfulatikum malapetaka. Diuji dengan berbagai macam penyakit. Diuji dengan ketak, kengerian. Dengan laga dan ketenturan barfulatikum. Apa kalian menyangka dan menduga hal datang bisa memasuki Allah dan Subhanahu sementara belum diturunkan ujian sebagaimana ujian orang-orang sebelum kalian. Rahimani wa rahimakumullah. Coba baca kisah para nabi dan rasul di dalam Al-Quran saja. Kita membutuhkan sesuatu tidak ada satu pun perjalanan dan ambiya perjalanan para nabi kecuali dalam perjalanannya penuh dengan duri-duri dan kerikil-kerikil tajam. Terlebih kalau kita mencoba membaca sejarah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam yang ada adalah cucuran air mata terhadap ujian yang menimpa dalam perjalanan hidup Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam wa huwa imamul anbiya wa imamur rusul beriringan hidupnya dengan ujian dan cobaan rahimani wa rahimakumullah. Baca kisah Rasulullah orang-orang yang soleh mulai dari zaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in. Baca kemudian tabi'in perjalanan hidup mereka yang soleh ternyata penuh dengan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyangka dulu juga Kita mengira di saat kita dekat Allah Jalla di saat kita berada juga niat yang lurus dan aman dan benar lalu kemudian barakallahu kita, kita tidak akan diuji dan dicoba oleh Allah Jalla Subhanahu wa taala sama sekali tidak maka oleh karena itu barakallahu kita, mari kita mendengarkan الله جل سبhanahu wa ta'ala terhadap perjalanan hidup hamba-hambanya yang soleh ini secara khusus. Kalau Allah Jalla wa Ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan kejelekan. Kami menguji kalian barakallahu fikum dengan kebaikan. itu benar-benar menjadi ujian dan cobaan kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala yaqulu di antara tujuan ujian dan cobaan itu adalah untuk membedakan dan memisahkan antara dua jenis orang yaitu sadiqin wal kadzibin ingin membedakan langkah dan jalan orang-orang yang jujur dan orang-orang yang berdusta. Barakallahu kita. Walaqad fatanna alladziina min qablikum fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Allah benar-benar telah menguji orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka. Agar Allah benar-benar mengetahui. Allah maha mengetahui. Siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Akan terlihat barakallah kita Melalui ujian dan yang diturunkan oleh Allah. Terlihat orang-orang yang jujur dalam keimanannya, dalam pengakuannya, dan terlihat serta jelas orang-orang yang berdusta barakallahu fikum. Maknanya ada yang akan lulus dari ujian itu dan ada yang gagal barakallahu fika dan kita menemukan bisa Allah Jalla wa Ala memberitahukan dan memberikan taufik di atas jalan yang lurus ternyata ujian-ujian besar itu datang menghampiri barakallahu fika banyak yang gagal untuk kemudian mempertahankan apa yang telah Allah berikan padanya dari taufik dan hidayah. Itu ujian yang besar yang dikhawatirkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam terhadap para sahabat dari Ridwanullah alaihim ajma'in. Mal fakru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Bukan. Bukan saya khawatir kalau kefakiran itu menimpa kalian. Tetapi yang saya khawatirkan kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam dibentangkannya atas kalian dunia. Dibentangkannya atas kalian dunia. Saya kira saya dan segenap saudaraku kaum muslimin tidak akan sabar melihat di saat orang-orang sedang berlomba-lomba dunia lalu menjadi penonton yang setia saya kira nggak sabar. Islam sabar. Iya, yang berbondong, yang saling. Lalu sunnah wal jamaah. Kita mungkin nimbrung di salah satu pihak. Atau kita membuat menjadi pihak yang ketiga. Terus demikian. Rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan hal ini kepada para sahabat beliau yang kita mengerti kadar iman dan ketaatan mereka. mereka Allah Jalla bukan kefikiran yang aku khawatirkan menimpa saya. Bukan. Tetapi yang aku khawatirkan adalah dibentangkannya atas kalian dunia. Kalau sudah terbentang atas kalian dunia, yang ada setelahnya adalah perlombaan untuk mengejar dan mencarinya. Apa ada dunia itu menjadikan seseorang ya, berada dalam hukum imaniah salafiyah tidak sama dunia itu menghancurkan ukhuwah imani islami rahimani wa rahimakumullah persoalan dunia betapa seringnya menghancurkan kita bersama teman kita, kita bersama istri kita, kita bersama anak kita, saudara-saudara kita, bersama keluarga kita. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum. Berarti kita dituntut untuk menjalankan roda dakwah yang besar ini. Berhias dengan perhiasan zuhud dan qanaah. Memiliki sifat kezuhudan. Memiliki sifat barakallahu fikum qanaah. Zuhud tidak perlu kemudian bermakna Anda tidak makan, tidak bekerja, tidak berusaha. Tidak. Anda tidak berpakaian yang bagus, pandai, memiliki rumah yang tidak. Coba lihat imam, imam zuhud. Mereka adalah orang-orang kaya rahimani wa rahimakumullah. Zuhud barakallahu fikum. mengutamakan apa yang di sisi Allah Jalla Subhanahu wa taala. Menghitung lebih apa dari nilai yang ditetapkan oleh Allah Jalla Subhanahu. Kalau ternyata berselisih dengan keinginan dunia dan akhirat, maka dia mengutamakan akhirat. Az-zuhud barakallahu fikum. Qanaah yaitu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah pada dirinya. Dia bekerja, dia berbuat dengan jalan yang halal. Dia berusaha untuk mencari usaha-usaha yang benar. Begitu kadar yang diberikan oleh Allah. Dia menerima. Lalu kemudian tidak melakukan potong potong mencari jalur yang haram untuk menambah tabungan dia, keluarga dan anaknya. Tidak kemudian berpikir untuk menumbangkan pagar Allah Jalla Subhanahu untuk loncat lalu mengucap keharaman tidak terpikir di dalam dirinya itulah qanaah rahimani wa rahimakumullah dia merasa cukup dengan jalur yang dia lakukan usaha yang dia lakukan melalui jalur yang halal dia berusaha menghindari diri dari sesuatu yang syubhat dia cukupkan diri dengan hasil apa yang dia lakukan dengan jalur yang halal itu itulah namanya qanaah kemudian menambah atau mencari jalan yang diharamkan oleh Allah untuk mencari tambahan di dalam hidup. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Ternyata dakwah ini dipikul oleh orang-orang yang zuhud dan kunaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu jangan ingatkan diri sendiri dan setiap saudara kami kaum muslimin bahwa kita tidak akan menemukan di dalam hidup ini ada nilai untuk kemudian memberikan hadiah dan taufik dari Allah ini. Dan tidak akan ada harga dunia untuk kita membeli taufik Allah berjalan di atas jalan syariatnya ini. Barakallah fikum. Kalau sekiranya dunia, didatangkan dunia, didatangkan dunia untuk engkau menukar nikmat yang besar dan agung ini. Apakah anda sudi bagi orang yang beriman, bagi orang yang jujur, tidak mungkin akan suci karena dia tahu nikmat yang besar ini berujung perjumpaan dengan penuh kasih sayang dengan pemilik hidup ini yaitu Allah Jalla Subhanahu. Dia tahu bahwa nikmat yang dia dapat padanya berjalan pada jalan yang lurus menapaki jalan yang penuh dengan ujian dan cobaan ternyata berakhir dengan surganya Allah Jalla Subhanahu wa taala. Dia paham dan sadari bahwa segala yang terkait dengan tersebut hidup pada hari awal besar. ternyata jawabannya adalah berjalan di atas jalan dan rel tuntunan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia tahu dan sadar bahwa di penghujung jalan hujjah ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu adakah dunia yang menjadi harga untuk kita membeli nikmat dan anugerah Allah ini? Jawabannya tidak. Apakah nilai untuk kita bisa membarter keyakinan kita ini? Jawabannya tidak sama sekali. Berarti yang memikul amanah dakwah ini adalah mereka-mereka yang zuhud, mereka-mereka yang kona'ah, mereka-mereka yang sadikin. Jujur rahimani wa rahimakumullah jami. Fahafidhani wa hafidhakumullah. Kita ingin lepas dan keluar dari ujian dan cobaan yang menyertai iman ini menjadi orang yang lulus barakallahu fikum. Itu yang kita usahakan. Itu yang harus kita lakukan. Dan itu yang harus kita berbuat barakallahu fikum. Bagaimana menjadi orang yang lulus dalam menghadapi ujian dan cobaan. Dimasukkan oleh Allah dalam golongan as sajidin orang-orang yang jujur. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala menyebutkan Di antara tujuan daripada ujian dan cobaan itu Qala Allah Azza wa Jalla wa kan 'arshuhu 'alal al-ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Arsnya Allah berada di atas alma. Agar dia Allah menguji kalian siapa yang terbaik amalnya di antara kalian. الذي خلق الموت والحياة liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapa yang keluar menjadi orang yang terbaik amalnya barakallahu fikum. Qala Allah jalla fi Inna ja'alna ma'al al-ardi zinatan liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala agar Allah menguji siapa di antara mereka yang terbaik amalnya Allahu akbar rahimani wa rahimakumullah betapa seringnya kita ini sering berpikir potong kompas kita diuji dengan lilitan hutang kita hutang hutangnya untuk menambah hidupnya. Terkadang sering potong kompas barakallahu fikum. Mencari jalur yang salah dan keliru. Rahimani wa rahimakumullah. Mestinya yang harus dia adalah Anda istiqamah di atas jalan yang berat dengan ujian yang besar ini. Rahimani wa rahimakumullah jami'an itu dengan memotong kompas tadi mencari jalur yang salah dan keliru untuk menutup lubang ini maka akan menjadi lubang yang keberikutnya bahaya engkau akan semakin jauh dari pertolongan Allah Jalla Subhanahu akan mendapatkan pintu yang amat sangat sulit dibuka. Buntu barakallahu fikum. Kalau seseorang itu dalam ujiannya menjauh dari Allah Jalla Subhanahu. Mestinya dia harus memperbaiki amal solehnya. Karena tiada amal kebajikan kecuali akan membuahkan kebaikan. Allah Jalla wa Ala melalui alaihi salatu wa yaqul di saat Rasul alaihi salatu wa mengingatkan kepada Abdullah ibnu Abbas Ikhwalillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka ini bantuan pertolongan dari Allah dengan ditolak dengan berbuat salah dan kemaksiatan Allah ya itu kita bantuan penjagaan pemeliharaan dari Allah itu sekali lagi itu merupakan nilai yang diperoleh dan didapatkan bisa seorang hamba itu menjaga pula barakallahu fikum. Maka sekali lagi ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Jalla Subhana itu untuk kemudian membedakan dan memisahkan siapa yang jelek amalnya di belakang ujian itu dan siapa yang terbaik amalnya rahimani wa rahimakumullah jami'an Barakallahu fikum. Saya menutup barakallahu fikum pembahasan ini. Apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus miliki? Agar kita bisa lolos, lepas, lulus dari ujian dan cobaan. Kita mengatakan bahwa betapa beratnya bagi yang belum menikah. Ujian besarnya adalah barakallahu fikum wanita dalam hidupnya rahimani wa rahimakumullah. Bagi orang yang sudah memiliki istri dan anak, banyak ujian cobaan datang. Yang terbesar ujian terkait dengan persoalan dunia hafidhani wa hafidhakumullah. Walaupun wanita itu adalah dunia, tapi itu adalah yang amat sangat besar yang disebutkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam yang ditinggalkan atau setelahnya ujian yang menimpa rijal umatnya adalah an-nisa barakallahu fikum Rahimani wa rahimakumullah kita ingin lulus dari ujian demi ujian tersebut mari kita belajar dari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam untuk kemudian kita bisa lulus dan lolos berhasil dari ujian dan cobaan. Beberapa yang kita sampaikan. Yang pertama apa yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalla bahwa untuk menjadi lulus dari dalam ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah ternyata semuanya itu dengan bita'atillahi jalla subhanahu wa ta'ala dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin lulus dari ujian dalam ujian yang diturunkan oleh Allah, maka buka segera pintu-pintu ketakutan. Cari jangan-jangan ujian dan cobaan itu datang untuk menegur diri kita ini yang sedang berjalan di atas jalan yang salah dan keliru kita menemukan diri kita ini punya lubang dosa dan kesalahan. Segera beristighfar kepada Allah. Dia subhanahu kita berharap dengan kita membuka pintu ketaatan yaitu pintu taubat ini diangkat ujian dan cobaan yang menimpa rahimani wa rahimakumullah. Kalau ternyata Itulah kita membuka pintu tauhid. Kita beristighfar kepada Allah. Ujian itu malah bertambah. Barulah cukup berarti. Ingat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Yubtala rajulu bihasabi dini. Seorang diuji oleh Allah. Sesuai dengan kadar imannya. Kalau bertambah imannya. Bertambah pula ujiannya dari Allah Jalla Subhanahu. Apa? tentu dia akan seujian batin, satu hikmah, ujian yang menimpanya. Tentu untuk kemudian mendongkrak nilai dan martabatnya. Barakallahu fikum. yang kedua, untuk kemudian menghapuskan kesalahan dan dosa yang dia lakukan yang mungkin sekian tahun setelah lalu dia belum bertaubat kepada Allah Jalla Subhanahu wa taala Muhammad ibn Sirin rahimahullah taala seperti yang dibawakan oleh Imam Ibn Al-Qasim rahimahullah taala dia bercerita ada bulanan dan kesedihan yang saya alami sekarang ini melainkan akibat dosa yang saya lakukan 40 tahun yang telah lewat. Allahu Akbar. Salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Maka di saat maruf kita datang ujian dan cobaan. Lalu kita sadar. Lalu kita bertawabat bersama ujiannya. Lalu kita membuka pintu taubat. Coba lihat maka di sana ada pendidikan sesungguhnya untuk kita membuka pintu kebajikan yang berikutnya yaitu riba terhadap ketentuan yang diputuskan Allah dan bersabar menanggung beban derita rahiman wa rahimakumullah berarti itu adalah pintu kebajikan dan kekuatan yang akan bisa menyelesaikan ujian dan tersebut kalau sekiranya engkau sampai akhir hayat di atas ujian dan cobaan, engkau telah berusaha untuk beristighfar dari dosa dan kesalahan, jangan-jangan terlibat dosa. Engkau melakukan setelahnya pintu kesabaran dan ridho Maka nikmat yang ujian dan cobaan itu, kata Imam Ibnul Qayyim merupakan rahmat dan nikmat dari Allah. Bahkan engkau berjumpa dengan Allah bersama dengan taburan nikmat dan rahmat dari Allah Jalla Subhanahu wa taala. Ujian dan cobaan akan diperoleh, akan bisa lulus dirinya dengan ketaatan kita kepada Allah. Maka barakallahu fikum. tidak perlu menjelaskan demikian. Saya kira sudah kita pahami dan sudah kita hafal. Allah Jalla wa Ala yaqul wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa qala ta'ala wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Takwa itu merupakan gambaran ketaatan kepada Allah. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Dengan seseorang akan bisa lulus barakallahu fikum. Yang kedua dengan singkat. Yang kedua barakallahu fikum yaitu dengan al-ilmu wal amal. Dengan ilmu rahimani wa rahimakumullah Kurang apa? Ujian yang diturunkan oleh Allah Jalla Subhanah kepada para sahabat Nabi Ridwan alaihi majma'in. Dari semua sisi menghampiri paduan hidup mereka barakallahu fikum. Mereka lulus Dan mereka menempuh jalur yang akan menggampangkan dan memudahkan jalan mereka menuju surga. itulah melalui ilmu agama. Qala Nabi alaihi salatu wassalam Man talaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala lahu bihi tariqan ila al-jannati mudahkan menuju surga. Coba lihat Seseorang mendapatkan ujian di dalam hidup dunia ini قالوا بيا من داود يعني من مجلس علمه من داود مراجعة القرآن من داود بريموت مراجعة حديث النبي عليه الصلاة والسلام شوف لي أخير داري أوران تصبر رحمني ورحمكم الله من أفرص نحرم أن الله عليه أجمعين يفتن موسى إنور بالوجود القرآن karena melakukan hal yang itu merupakan pintu kebajikan dan yang memudahkan jalan mereka menuju surga. Ilmu sebagai pintu kebajikan besar. Kalau Allah Azza, kalau Nabi alaihi salatu wassalam, من يرد الله به خيرا Barang siapa yang Allah inginkan pada seorang khairan kebaikan dunia dan akhirat. Allah jadikan dia faqih dalam urusan agamanya. Wassalamualaikum ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan. Segera kita mencari oleh ilmu Segera mencari halafah ilmu. Karena kita akan mendapatkan jawaban dari Rabbina Jalla Subhanahu wa taala. Datangnya kita ke majelis ilmu itu merupakan bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada bimbingan di dalam al Quran Karim dan sunnah Rasul alaihi salatu dan kemudian lisan ulama ulama maka akan terobati dan terasa yang tadinya gundah gulana oh jadi orang sabar bahwa ini ketentuan yang tidak mungkin akan bisa berubah. Kepastian yang tidak mungkin akan bisa digantikan. Dia sabar menerimanya barakallahu fikum. belajar dari majlis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Dan terakhir yang saya sampaikan barakallahu fikum yaitu kita harus mendidik dan melatih kita diri kita ini menjadi orang yang memiliki kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Jangan cepat putus asa. Terus maju, melangkah. Selesaikan satu pintu ketaatan. Buka lagi pintu ketaatan yang berikutnya. Sabar di atasnya. Melatih diri untuk menjadi orang yang sabar. Barakallahu fikum sabar dalam menjalankan ketaatan rahimani wa rahimakumullah wasani sabar di saat menghadapi sesuatu yang itu bermaksiat kepada Allah engkau tahan diri menang sekali ini akan datang bantuan untuk kita menang ke berikutnya. Tapi kalau kita terperangkap di dalam dosa dan kemaksiatan. Dosa yang keberikutnya akan memanggil untuk kita lakukan. Lompat lagi. Dosa yang ketiga memanggil kita untuk melaksanakannya. Kita akan gagal, gagal, dan gagal. Tapi bila kita memiliki kesabaran untuk menahan diri, menang dari pintu-pintu ini, kita akan menang dari pintu yang lain seru demikian barakallahu fikum dan yang terakhir melatih dan mendidik diri kita ini untuk sabar menghadapi segala keputusan dan ketentuan di dalam hidup ini kita tidak bisa berbuat apa-apa semuanya ada yang mengaturnya kita menginginkan kebaikan kita menginginkan kesenangan tetapi kehancuran dan kehancuran kepastian hidup berbeda dengan apa yang kita inginkan. Tentu harus fikum dua kemungkinan. Engkau rizal dan sabar menerimanya. Atau engkau akan berkeluh kesah. Dan berkeluh kesahnya itu tidak menambah lepasnya engkau dari lilitan yang tidak engkau sukai. Tapi jika engkau sabar, engkau akan mendapatkan nilai yang besar dari sisi Allah Jalla Subhanahu wa taala. Maka rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersama-sama untuk kemudian tiadalah dari awal kiat yang kita sebutkan. Allah Jalla Subhanahu kemudian di ilmu dan bersabar. Tiadalah kita akan bisa meraihnya kecuali dengan kita meminta bantuan kepada Allah Jalla Subhanahu kita ini makhluk yang lemah dan lemah. Makhluk yang memiliki kecenderungan untuk salah dan berbuat keliru. Jangan segan-segan untuk meminta bantuan kepada Allah Jalla Subhanahu. Engkau keluar dari ke tempat yang jauh mungkin dari kampung. Tiadalah mungkin kau lakukan kalau tidak ada bantuan dan pertolongan dari Allah. Engkau keluar dari rumah untuk kemudian mencari usaha. Ingat, engkau tidak mungkin akan melakukannya kalau tidak ada bantuan dan pertolongan dari Allah. Larikan semuanya kepada Allah Jalla Subhanahu. Lakukan hubungan yang dekat dengan Allah dan jaga terpaksa Itulah jalan salafun salih ridwanullah alaihi majma'in. Kedekatan mereka dengan Allah. Kesucian langkah mereka di dalam ketaatan tersebut merupakan kiat yang paling besar dalam hidupnya untuk meraih kebahagiaan di dunia dan keabadian kehidupan kelak di akhirat. Kita berharap kepada Allah Jalla Subhanahu. Pertama, Allah semoga Allah Jalla Subhanahu mengistiqomahkan kita di atas jalan yang diridainya ini. Yang kedua, semoga Allah Jalla Subhanahu mempertemukan diri kita ini dengannya biasa keistiqomahan tersebut barakallah kita karena tadi kita menggambarkan banyak hal yang akan menggoncangkan iman kita ini banyak hal yang datang yang akan menodai manhaj kita ini niat kita pikiran kita semuanya kalau kita tidak segera kembali kepada taufik Allah Jalla Tuhan dan pertolongannya mengkhawatirkan kita tidak sanggup bertarung melawan dua musuh tadi dan kita tidak sampai kepada Allah dengan cinta dan ridhonya Allah taala alam bisawab mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada kepada segenap ikhwani tentu nasihat buat diri saya sendiri dan segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat semoga Allah jalla subhanahu menggampangkan dan memudahkan hari-hari di tempat ini kita belajar melalui ulama kita dan kita